wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di Sambail Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala kita sampai pada hadis yang ke-201. Dari Suhail ibn Abi Saleh dari Abu Saleh, nama aslinya adalah Zakwan Az-Zayyad, murid dekatnya, termasuk murid dekatnya Abu Hurairah. <clears throat> Disebut Az-Zayyad karena dia tukang penjual minyak. Ya. Dari uh, dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan karena nasu ida ra'au awalat samari adalah manusia ketika mereka melihat buah pada Eh, awal pertama kali munculnya awal panen ja'ubihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka datang membawa buah tersebut kepada Rasulullah Fa'idha akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambilnya Rasul berdoa Allahumma barik lana fi thimarina Ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami dalam hasil pertanian kami dan berilah keberkahan untuk kami di kota Madinah kami berilah keberkahan untuk kami dalam sok kami dan mut kami yaitu alat takar Allahumma ya Allah sunya Ibrahim hambamu dan kasihmu serta nabimu dan aku adalah hambamu dan nabimu dan sesungguhnya Ibrahim telah berdoa eh, kepadamu untuk Mekah maka aku berdoa kepadamu untuk Madinah semisal doa yang dimintakan oleh Ibrahim untuk Mekah dan semisal itu bersamanya. Artinya dua kali lipat dari doa dan permohonan Ibrahim. Qal thumma yadu asra walidin yarahu antas Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengundang anak yang paling kecil yang beliau lihat di sekelilingnya lantas Nabi akan berikan buah tersebut yaitu buah kurma tersebut kepadanya. Hadis ini juga diatkan oleh Imam Muslim. Maka fihi isi hadis ini bahasanya mereka para sahabat mereka gembira dengan munculnya buah di awal panen, di awal musim panen. Mereka gembira dengan gembira yang luar biasa. Li'annahum karena mereka para sahabat di masa silam tidaklah menjumpai rutab yang itu merupakan fakihah buah penyuci mulut kecuali fi waktu asiram kecuali di masa panen. Suma ba'da dzalika setelah masa panen berlalu yakunu tamron yang ada cuma tamar. Ya, padahal eh, tentu buah yang segar ya, satu hal yang enak satu hal yang nikmat. Maka itu cuma dijumpai di musim panen. Setelah musim panen berlalu, yang ada adalah tamar saja, kurma kering. Demikian dan mereka tidak akan menjumpai rutab sampai tahun depan, sampai musim panen tahun depan. Karena kurma itu panennya setahun sekali di musim panas. Di mana e, lain halnya dengan zaman kita saat ini, di mana Allah ya, telah menjaga untuk manusia ya, rutab sehingga ada rutab sepanjang tahun pitaisir dengan Allah memberikan kemudahan berupa asalajat berupa ya, lemari es sehingga mereka manusia di zaman ini mendapatkan dan bisa menikmati rutab tiwalal am sepanjang tahun maka datangnya rutab, munculnya rutab di awal panen satu hal yang sangat mengembirakan para sahabat. Maka maka mereka para sahabat radhiallahu anhum awalam yarawna pada awal mereka melihat bakurah gejala atau gelagat al-balah yaitu awal uh, eh, korma muda maka mereka datang dengan bawa balah tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Nabi mengambilnya maka Nabi berdoa dengan doa yang penuh berkah ini yang tadi telah kita baca Allahumma barik lana fi thimarina dan seterusnya. Kemudian Allahumma ya Allah sunya Ibrahim hamba dan kekasihmu serta nabimu dan aku adalah hamba dan nabimu. Maka ini adalah salah satu bentuk tawasul yang masru' yaitu tawasul kepada Allah dengan penghambaan, penghinaan dan merasa butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi berdoa minta kepada Allah untuk Madinah, semisal doa Ibrahim untuk Mekah dan semisal itu bersamanya. Artinya dua kali lipat. Dua kali lipat dari apa yang diminta oleh Ibrahim untuk Mekah. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau atas kebaikannya untuk umatnya sebaik-baik balasan. Kemudian di antara sempurnanya kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lembutnya serta kasih sayangnya, Nabi memilih anak yang paling kecil yang ada, lantas Nabi sodorkan kepadanya rotab tersebut. Karena jiwa anak kecil itu allah bihi menginginkan rotab jauh lebih menginginkan dibandingkan orang dewasa. Maka konsekuensi dari belas kasihan wal mu'anasah dan e, ingin membuat kenyamanan maka diberikan kepada anak kecil tersebut semisal ini karena gembiranya anak kecil dengan rutab yang selama setahun tidak bisa dinikmati dan baru bisa dinikmati ketika itu tentu gembiranya adalah gembira yang luar biasa ya demikian yang kita baca kita lanjutkan ba'dal isya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa rabbil alamin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kita masuk pada hadis yang ke 202 di Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah yaitu hadis dari Arba'i' binti Muawid ibn Afra. Ya, qalat Rubaiyah mengatakan Mu'ad ibn Afra mengutusku bikina'in dengan membawa kina. Ya, kina kalau kita cari di kamus ya adanya topeng atau kerudung Ya, kita jumpai makna yang pas. Eh, makna yang pas kita jumpai di eh, di sini di Mawahib Muhammadiyah. <clears throat> Kina artinya adalah atabaku alladhi yu'kalu fihi. Sejenis nampan atau wadah yang dipakai untuk makan. Ini, ya, maka di sini kita jumpai faedah e, untuk memahami redaksi hadis ya, terkadang eh, ya, kamus itu tidak cukup Nih, karena kita jumpai kata-kata yang tidak pas dengan berbagai macam pilihan kata yang ada di kamus ya, namun jawabannya atau apa makna yang pas kita jumpai di buku-buku sarah maka seorang tidak bisa untuk membaca hadis dengan baik, mencukupkan diri dan hanya mengandalkan buku-buku kamus. di eh, kadang kita jumpai kebutuhan semacam ini, yaitu mengandalkan kamus tidak ada arti yang cocok. Dan ketemu makna yang cocok dan pas sesuai dengan konteks di buku-buku sarah. Ya satu nampan min rotabin berisi rotab, Wa alaihi dan di atas nampan tersebut. Ajrin min kithain zuhbin. Ya, ajrin di sini sarahnya Sabdu Razak. Ajrin jamak dari jarwin. Wa asghir min kulli syai' segala sesuatu yang ukurannya kecil. Baik hewan atau yang lain. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kisah sejenis mentimun kecil. Yaitu kama bayan karena dijelaskan dengan kata-kata min yang di situ bayaniyah, min yang artinya yaitu. Jarwin ya, satu yang berukuran kecil min kithain, sejenis sejenis timun. Zurbin masih di sarannya Syabdul rozak, Zurb artinya sirur raish. Adalah bulu yang kecil-kecil awalamaya telok di awal kemunculannya. Maka diserupakan dengan bulu yang kecil ma'ala kita minaz zurbi Mungkin ada uh, semacam bulu yang ada di atasnya di permukaan buah tersebut. Kembali ke matan. <coughs> Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kisah. Faatai tuhu maka aku datang kepada Nabi dengan membawa kisah dan di dekat Nabi terdapat perhiasan. Yang perhiasan ini datang kepada Nabi dari Bahrain. Ini mungkin hasil rampasan perang di daerah Bahrain atau yang lain yang dikirim ke Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi tangannya, yaitu salah satu tangannya, minha beliau penuhi dengan perhiasan, fa'atonihi, lantas Nabi berikan kepadaku perhiasan tersebut. Di catatan kaki disampaikan, namun sanad uh, hadis ini dhaif Karena ada Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid uh, Ar-Razi gurunya Imam Tirmidzi. Bunyi sanatnya kalau Tirmidzi hadasana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Wa demikian juga gurunya Muhammad ibn Humaid Ar-Razi Ibrahim ibn Mukhtar dia adalah seorang perawi yang sotuk sotuk itu dalam bahasa Ibnu Ajar daif jika bersendirian dan gurunya lagi Muhammad bin Ishaq adalah mudallis dan di sini menggunakan kata-kata an. Dari Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah. Ini pakai kata-kata an. Wa syekhuhu dan gurunya lagi bermasalah Abu Ubaidah ibn Muhammad. Eh. Maka ini rangkaian perawi-perawi yang bermasalah. Yang dia statusnya adalah makbul. e, maka kesimpulannya riwayatnya adalah baif. E, eh, penjelasan tambahan e, penjelasan di e, dari Sa'ad Razzaq hafizallahu taala wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi min bahrain. Artinya di hadapan Nabi ada tumpukan perhiasan yang itu datang dari Bahrain. Maka Nabi penuhi satu tangannya dengan perhiasan tersebut, lantas Nabi berikan kepadaku dan memberikan perhiasan ini kepada beliau yaitu Rubaiyah dan dia adalah seorang wanita tentu satu hal yang cocok li'an al-mar'ata karena perempuanlah yang menggunakan dan memakai perhiasan Ya, maka uh, ini binti Muawid dan Muawid ini Muawid ibn Afra. Tentang Muawid ibn Afra, ini, perlu diketahui bahasanya Muawid ibn Afra inilah yang kotala Abu Jahlin. Membunuh Abu Jahal di perang Badar. Yeah. Muawid ibn Afra itu adalah yang membunuh Abu Jahal yaitu saat perang Badar. Nah, Afra itu sendiri nama ibunya. Ini bukan nama bapaknya. Dan dia adalah Afra binti Ubaid. Nah, Muawid ibn Afra ini min sirir sahabah. Kalau Muawid itu nama bapaknya adalah Al-Harith. Muawid ibn Al-Haris. Kalau disebutkan bapaknya di sini yang disebutkan nama ibunya yaitu Muawid ibn Afra. Maka Ubay ibn Muawid mengatakan ba'asani Muad. Nah, Muad ini adalah Muad ibn Afra. Ya, Muad ibn Afra dan Mu'ad ibn Afra ini adalah pamannya Rubayi tentunya. Ini ada Muawid ibn Afra dan ada Mu'ad ibn Afra. Dua-duanya bersaudara, kandung. Sehingga Rubayi itu adalah keponakannya Mu'ad ibn Afra. Dan uh, Mu'ad dengan uh, eh, Muawid itulah dua orang yang bareng-bareng membunuh Abu Jahal. Karena di kisahnya Abu Jahal ini dibunuh oleh dua anak kecil Ansar. Ya, dua anak muda, anak belia, remaja, dua remaja Ansar. Nah, siapa dua remaja itu? Nah ini. Muawid ibn Afra dengan Muad ibn Afra wa wal musyarik li akhihi fi qatli Abi Jahlin bi Badrin. Mu'ad inilah yang menjadi mitra ya, mitranya Muawid ibn Afra untuk membunuh Abu Jahal saat perang Badar. Ya, namun uh, perlu diketahui dua orang ini perannya adalah merobohkan merobohkan Abu Jahal. Ini merobohkan Abu Jahal. Ini Abu Jahal jatuh, terluka, terkapar. Namun belum sampai mati. Watam makotluhu alayadi ibni Mas'udin. Yang betul-betul me, ye, menyelesaikan ye, ma, Abu Jahal itu adalah Ibnu Mas'ud. Wawa majruhun taruhun dalam keadaan ketika itu Abu Jahal terluka, taruhun terkapar, ya takalam masih bisa ngomong. Ini masih bisa ngomong. Maka peran dari uh, eh, Muawid ibn Afra dan Mu'ad ibn Afra merobohkan. Merobohkan. Ini. Adapun yang betul-betul kemudian mengakhiri ini, mengakhiri Abu Jahal yang digelari oleh Nabi dengan sebutan Fir'aun hadil ummah. Eh, Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu hadil ummah. Fir'aunnya umat ini. Maka Fir'aunnya umat ini itu sudah jadi gelarnya Abu Jahal. Maka tidak boleh ngasih gelar yang lain. Nah, itu sudah nah, hak khususnya Abu Jahal. Eh. Nah. Itu sudah hak khususnya Abu Jahal, Fir'aun, hadil ummah. Di antara pelajaran dan kandungan dari hadis ini menunjukkan dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi adalah seorang yang Eh, memiliki eh, perhatian untuk kemudian melakukan hal yang cocok dan pas. Karena yang ngasih adalah perempuan, maka hadiahnya adalah hadiah yang cocok untuk perempuan perhiasan. Sehingga tidak eh, bukan asal ngasih. Nabi menimbang apa yang cocok dan apa yang pas. Kemudian hadis yang ke-203 masih dari Rubai binti Muawid ibn Afra dia mengatakan aku datang pada Nabi saw Alaihi Wasallam dengan bawa nampan dari rotab berisi rotab dan ajar dan e, ajar zukhfin yang tadi maknanya adalah e, sejenis mentimun kecil. Maka Nabi memberikan kepadaku sepenuh satu telapak tangannya hulyan perhiasan atau zahaban emas kemudian diberikan kepada arubayyah. Ini adalah jalur yang lain untuk hadis yang lewat dengan redaksi yang lebih singkat. Catatan kaki hadis ini juga dihat Imam Ahmad dalam Musnad, namun perawinya di sananya terdapat syarik yang dia adalah suatu yukti ikathiran. Ya, jujur namun banyak salahnya. Ya. Amma adapun ya, dan satu yuk uh, ya, wa, eh, karena dia yukhti'u kathiran kalau dia tidak memiliki penguat ya, dari jalur yang lain maka sanatnya daif. Karena dia yukhti'u kathiran. Amma aklun Nabi adapun Nabi itu memakan kita dengan rotab, maka itu satu hal yang valid. Kama sabaka sebagaimana lewat di awal judul bab ini dari hadis Abdullah ibn Ja'far. Nah, kemudian eh, bab selanjutnya bab yang ke-31 Bab maja'a fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang deskripsi atau gambaran minuman yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul bab ini makudatun dibuat untuk menjelaskan apa saja yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walatitaliha sedangkan bab setelah ini yaitu bab ke-32 nanti menjelaskan tentang tata cara dan gaya minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang diminum nanti setelah itu bagaimanakah cara minumnya. Dari az dari Urwah, Urwah tentu Urwah ibn Zubair, anaknya Azubair ibn Awam, tentu dia adalah Urwah ini adalah ibunya namanya Asma binti Abi Bakar dari bibinya yaitu Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hulwu al-barid. Adalah yang dingin sekali yang manis dan dingin. Iya, dingin dan manis. Kata Abu Aisyah hakada demikian diakan oleh Sufyan ibn Uyainah. Hadis ini dari Ma'mar, dari Azuri dari Urah, dari Aisyah. Sedangkan versi yang lain diriatkan oleh Abdullah bin Mubarak dan Abdul Razak, wa wahid dan lain-lain dari Ma'mar sama Sufyan bin Uyainah dari Ma'mar dari Zuhri sama Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Ini bedanya. Zuhri langsung ke Nabi. Ini, kalau versi Sufyan bin Uyainah, Zuhri lewat Urwah, lewat Aisyah, baru Nabi. Sehingga di sanat yang kedua tidak disebutkan urwah dari Aisyah. Kemudian ada sanat yang ketiga. Wahakata juga diriatkan oleh Yunus. Waghairu wahid dan lain-lain. Dari Zuhri langsung dari Nabi Sarab mursal. Sehingga kata Abu Aisyah berarti minimal ada tiga jalur. Dua jalur itu bentuknya mursal. Satu jalur bentuknya musnad. Musnad itu singkatan dari marfu muttasil. Abu Aisyah mengatakan innama asnadahu yang meriwayatkan secara musnad Ini adalah Ibnu Uyainah dan dia bersendirian bainan nas daripada ya, murid-muridnya Ma'mar yang lain atau dari rawi-rawi yang lain. Sehingga e, Sufyan ibn Uyainah di sini namanya tafarud bersendirian. Bersendirian dalam bentuk meriwayatkan hadis secara musnad. Ya, musnad itu ya, maknanya adalah marfu' muttasil. Marfu' dinisbatkan kepada Nabi, muttasil tidak ada yang sanatnya tidak ada yang putus. Kalau mursal tentu sanatnya putus. Maka musnad itu punya dua Eh, pengertian yang pertama adalah jenis kitab. Ini ada jenis kitab namanya musnad, semacam musnad Imam Ahmad. Itu artinya buku kumpulan hadis yang bahasa bebasnya babnya itu pakai nama sahabat. Ini, nanti judul babnya itu namanya Musnad Abu Hurairah. Nah, kemudian di bawahnya hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedua musnad itu jenis hadis. Musnad dalam pengertian jenis hadis artinya marfu' muttasil. Ini sebagaimana judul asli Sahih Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Ini maka yang namanya Sahih Bukhari itu yang musnad. Karena nama, judul uh, Sahih Bukhari Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini. Maka Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Maka yang ada dalam Sahih Bukhari dari cover sampai cover itu yang betul-betul Sahih Bukhari berdasarkan judulnya harus yang musnad. Karena nanti isi dari cover depan sampai cover belakangnya Sahih Bukhari itu nanti ada hadis yang musnad dan tidak sedikit hadis-hadis yang muallak. Nah, apakah hadis muallak itu Sahih Bukhari? Jawabannya tidak. Apakah hadis muallak yang ada dalam eh, Sahih Bukhari itu adalah Sahih Bukhari? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena judul saya Bukhari Al-Jalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Musnad Al-Mukhtasar. Dan Musnad artinya marfu' muttasil. maka yang disebut dengan rawahu Bukhari itu yang musnad. Hanya yang musnad saja. Oleh karena itu kalau itu ada dalam kitab saya Bukhari namun tidak musnad, namun muallak, maka adabnya dan etikanya itu dikatakan e, Zakarahul Bukhari mu'allakan atau kemudian rawahul Bukhari taklikan atau mu'allakan. E, tidak boleh cuma dikatakan rawahul Bukhari. Yang boleh e, mendapatkan e, stempel rawahul Bukhari itu harus yang seperti di judul Sahih Bukhari Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, itu yang rawahul Bukhari. Di, kalau dia muallak nah, harus harus disebut rawahul Bukhari ta'liqan atau rawahul Bukhari muallakan. Ya, di catatan kaki di sini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya. Kemudian catatan kaki dua. Maka Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, tafaroda bersendirian. Dalam meriatkan hadis secara musnad, yaitu marfu' mutasil. Baina namun, e, kalau Abdullah bin Mubarak, demikian juga Abdul Razak, As-San'ani, dan yang lainnya, Semuanya kemudian dari makmar, Sufyan juga dari makmar, Abdullah bin Mubarak, Abdul Razak juga dari makmar, dari Zuhri langsung ke Nabi. Faja'aluhu maka mereka ya, Abdullah bin Mubarak, Abdul Razak San'ani dan yang lain menjadikan hadis ini adalah mursalnya Az-Zuhri. Eh, apa maksud dari penulis wa muradul musannif dan maksud dari penulis di sini adalah bihadza dengan keterangan ini adalah i'lal hadis bil irsal. Menegaskan bahasanya hadis ini mursal. Hadis ini i'lal punya ilah, punya cacat yaitu mursal. Oleh karena itu kalau Tirmidhi mengatakan di kitabnya Al-Jami' yaitu Al-Jami' Tirmidhi yang biasa terkenal dengan sebutan at tirmidhi Ya, beliau mengatakan <clears throat> Wasahih marwi ani zuhri anin nabi mursala. Ya, as di sini artinya bukan hadisnya sahih. Ya. as di sini artinya yang benar. Yang benar. Wasahih dan yang benar adalah untuk hadis ini itu riwayat dari Zuri langsung ke Nabi secara mursal. Maka itu yang uh, itu yang benar. Sehingga sanatnya uh, sanatnya Sufyan ibn Uyainah dinilai oleh Tirmidzi keliru. Sanat yang keliru. Wakala Abu Zur'ah Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan al-mursal asbahu. Asbah di sini singkatan dari asbah ila swab. Yang lebih mirip pada kebenaran. Lebih mirip pada pendapat yang benar. Mirip di sini yang mendekati. Maka asbah yang mendekati pendapat yang benar ini adalah mursal. Yang lebih lengkap ini perkataan Darqutni. Kalau Darqutni fil ilal al-mursah asbahu bisawabi. Dan terkadang biswabinya itu dibuang. Nih, kalau biswabnya dibuang asbah. Nih. Maka ini menunjukkan orang menerjemahkan bahasa hadis orang itu harus punya ya, pengalaman, ya, harus punya uh, ya apa eh, jam terbang eh, sehingga supaya dia tidak bingung tidak cukup mengandalkan kemampuan berbahasa ini, eh, kalau nggak ngerti nanti al mursal asbah nah, mursal itu yang lebih mirip ah, bingung itu yang lebih mirip itu apa nah, padahal maksudnya al mursal asbah biswab Bahasanya mursal itulah yang ya, lebih mirip dengan kebenaran. Artinya yang mendekati kebenaran. Walam yutaba ibnu Uyainah ala dalik. Kenapa itu yang lebih mendekati kebenaran? Karena ibnu Uyainah tidak memiliki pendukung. Tidak ada mutabiknya. Tidak ada yang mendukung ibnu Uyainah. Semua murid-muridnya makmal itu meriatkan hadis ini secara mursal. Sufyan bin Uyainah saja yang bersendirian meriatkannya dalam bentuk musnad. Nah, atau sebelumnya tadi berkenaan dengan sebelumnya tadi kita baca soduk dan uh, eh, makbul di halaman 227. Maka yang benar tadi adalah untuk uh, eh, makbul. Makbul itu eh, daif jika bersendirian. Hmm, dalam bahasanya Ibnu Hajar. Makbul itu daif jika bersendirian, bukan pengertian sotuk, namun pengertian e, makbul. Nah, kemudian penjelasannya al-hulu al-barid ya, adalah hulu isim kana yang di, uh, diletakkan di belakang, khobarnya di depan, yaitu ahabba. Namun boleh juga di dengan sebaliknya. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang senangnya Nabi dengan minuman yang mengandung dua unsur. Yaitu manis dan dingin. E, namun perkataan al-hulu itu perlu diketahui manis di sini tidak mesti bergula. Karena manis di sini mencakup al-ma al-athba. Air yang segar. Bahasa kita air putih. Ini, air putih itu disebut itu termasuk dalam kategori manis. Nah, ini kan nggak masuk dalam cita rasa bahasa kita. Ya. Ini tidak masuk dalam cita rasa bahasa Indonesia. Air putih disebut manis. Itu padahal uh, di cita rasa bahasa Arab itu masuk. Air putih itu termasuk al-hulu. Fakana oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusta'adabu lahu al-ma' <clears throat> itu mencari mencari air yang al-azbu, air yang dingin, air yang segar, air putih. Kemudian wayasmal, kemudian yang kedua manis di sini juga mencakup air yang diletakkan padanya sesuatu yang membuat dia manis. Atau yang bikin tambah manis. Contohnya nabi. Contohnya nabit, nabit air putih dikasih uh, kismis atau dikasih tamar. Kemudian waismul aidan yang ketiga juga mencakup air. Ini, uh, eh, hurika yang diaduk biqalilin minal asal dengan sedikit madu Fa'asbah sehingga jadilah rasanya manis karena malisnya madu. Fahadihi kulluha, maka tiga jenis air ini semuanya yasduku alaiha. Benar atau benar untuk disebut al-hulu. Maka air yang manis mencakup tiga hal. Pertama air putih, yang kedua manisnya manis madu, yang ketiga air yang ditambahi sesuatu sehingga lebih manis. Karena air putih sudah manis. Air putih sudah manis. Kemudian dikasih tamar berarti namanya yazid. Menambahi, eh, nambah jadi menambah manisnya. Dan yang dimaksud dingin di sini, eh, yang dimaksud dingin di sini adalah segar. Bukan es, bukan dinginnya es. Sehingga al-barid al-mu'tadil. Yaitu dingin yang normal. Dingin yang normal. Maka dinginnya itu maksudnya dinginnya air putih. Air putih yang tidak didinginkan, yang tidak dieskan. Maka nanti ada air uh, alma al-barid dengan alma al-mubarat. Uh, nah, al-mubarat itu yang dinginnya dingin es. Itu air alma al-mubarat. tapi kalau air biasa air putih biasa itu disebut dengan alma al Ini alma al Ini, ini juga tidak masuk dalam cita rasa bahasa Indonesia. Ya. Ya, mungkin kalau kita bilang apa air segar atau air apa air biasa ini, itu bahasa Arabnya alma al air aqua atau sejenis itu eh, di galon yang tidak apa yang eh, dispensernya tidak difungsikan, nah, itu air yang ya, air, eh, air yang diambil dari situ itu statusnya alma albarid. Itu alma albarid. Kalau yang uh, ya, dinginnya dingin es di bahasa Arab kontemporer alma almubarat Falma alladhi jama bain halawa maka air yang mengandung dua unsur yaitu manis dan dingin min anfa'i ma yakunu lil badan adalah termasuk yang paling bermanfaat bagi badan wa atyab dan yang paling nyaman bagi badan dan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan aku masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku ditambah Khalid ibn Walid Eh, bersama Nabi Badi tiga orang. Ada Ibn Abbas, ada Rasulullah, ada Khalid Ibn Al-Walid. Masuk ke rumahnya Maimunah. Itu Maimunah bintil Harith. Ya, Maimunah bintil Harith. Dan Maimunah bintil Harith ini adalah bibiknya Ibnu Abbas. Ini bibiknya Ibnu Abbas. Dan Maimunah bintil Harith adalah wanita terakhir yang Nabi nikahi yang Nabi nikahi setelah ya, Umratul Qadha. Ya, setelah Umratul Qadha tahun 7 Hijriah. Qadah tahun 7 Hijriah. Faja'atna maka bibiku itu Maimunah nyuguhkan untuk kami biinain satu wadah berisi susu. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Eh, posisiku Ibnu Abbas yang merupakan anak kecil ada di sebelah kanannya Nabi. Sedangkan Khalid itu ada di sebelah kiri. Maka Nabi berkata kepadaku, Asurbatulaka, wa Ibn Abbas, giliran minum adalah untukmu. Karena yang dia sebelah kanan. Namun, fain syikta jika engkau berkenan, asar tabiha khalidan. Engkau bisa ya, mengutamakan dan mendahulukan Khalid. Maka aku mengatakan aku tidak akan mengutamakan orang lain alat su'rika dalam masalah bekas minummu wahai Nabi. Saya nggak mau. Ini tawaran Anda saya tolak. Nah, tapi itu tawaran bukan satu kewajiban, tawaran. Jika engkau mau, engkau bisa uh, dahulukan Khalid. Aku tidak akan mengutamakan ahad dan siapapun untuk bisa menikmati sisa minummu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man ata'amahullahu ta'aman, siapa yang Allah beri padanya makanan, faliakul makan dalah dia berdoa. Ketika hendak makan, Allah memperkenalkan lana fihi wa ata'imna khairan minhu. Ya Allah berkailah kami dalam makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Dan siapa saja yang Allah berikan padanya minuman susu, maka adalah dia berdoa, Ya Allah berkailah kami dalam susu ini dan tambahilah kami darinya susu. Tambahilah kami susu selanjutnya. Eh, Thumakal, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan tidak ada sesuatu yang mencukupi atau menggantikan posisi makanan dan minuman selain susu. Abu Aisyah mengatakan Maimunah bintul Haris adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maimunah ini adalah bibi dari jalur ibu untuk Khalid ibn Walid sekaligus untuk ibnu Abbas. Wa khalatu Yazid ibn al-Asam. Demikian juga bibi dari Yazid ibn al-Asam. Dan ulama berselisih pendapat tentang periwayatan hadis ini dari Ali ibn Zaid ibn Juda'an. Faba'duhum maka sebagian meriatkannya dari Ali bin Zaid dari Umar ibn Abi Harmalah. Ini ada yang jalur sanatnya demikian. Namun ada yang sedangkan syu'bah itu dari Ali bin Zaid. Fakal Ali mengatakan dari Amr ibn Harmalah. Dari Amr ibn Harmalah. Ya, tadi kalau yang atas dari Umar bin Abi Harmalah. Kalau yang red Syu'bah dari Amr ibn Harmalah. Kata Imam Tirmidzi wasahi dan yang benar adalah Umar ibn Abi Harmalah. Itu berarti yang atas. Ya. Catatan kaki. Di sini juga dilihatkan oleh Tirmidzi di jamiknya dan Abu Dawud dalam sunannya Eh, sanatnya Tirmidzi huna di sini di kitab Samail dhaif. Karena Umar ibn Abi Harmalah majhul. Ali ibn Zaid ibn Juda'an itu dhaif. Akan tetapi terdapat hadis lain yang menjadi syahid, penguat baginya dan menguatkannya eh, sebagaimana keterangan lebih lanjut ada di silsilah sahihah karya Al-Albani. Penjelasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum Rasul berkata kepada Ibnu Abbas, jatah minum selanjutnya adalah Anda, karena dia di sebelah kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ada di sebelah kanan orang yang minum, yang minuman tadi diputar, maka dimulai dengan yang sebelah kanan. Maka jika engkau mau dan berkenan, engkau bisa mengutamakan Khalid dengan minuman ini. Artinya fadl tahu. Engkau lebih mengutamakan dan lebih mendahulukan Khalid daripada dirimu dalam masalah minum. Yustafadu minhum maka faedah dari hadis ini bahasa sebelah kanan lahu dia punya hak untuk lebih mengutamakan orang yang ada sebelah kiri orang yang minum daripada dirinya. Namun Abdullah bin Abbas mengatakan saya tidak akan mengutamakan orang lain untuk menikmati untuk meminum bekas atau sisa minummu. Asu'u maknanya adalah afadlu wa mabaqiya minal athar bekas atau sisa atau yang tersisa dari satu bekas. Dan semisal dengan isi hadis ini, hadis riwayat Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad didatangkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu gelas, Nabi minum darinya. Sebelah kanannya ada anak laki-laki yang merupakan azrul kaum yang paling belia. Sebelah kanan orang-orang tua ada sebelah kiri Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai gulam, apakah engkau izinkan untukku untuk memberikan minuman ini kepada yang lebih tua? Maka anak e, kecil tersebut mengatakan, aku tidak akan mengutamakan siapapun bifatli mingka untuk mengambil sisa darimu yang itu jatahku. Wahai Rasulullah. Maka Nabi lantas memberikannya kepada anak kecil itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang Allah berikan padanya makanan, maka adalah dia berdoa sebelum makan, Allah mabarik lana fihi. Ya Allah jadikanlah makanan ini yang engkau yang kami nikmati penuh dengan berkah. Dan berkahnya makanan itu mencakup banyak poin. Yang pertama, badan mendapatkan manfaat dengan makanan itu. Yang kedua, Eh, selamatnya dari bahaya yang terkadang menjadi dampak dari sebagian makanan. Maka itu termasuk berkahnya makanan. Makna yang lain dari berkahnya makanan adalah menyebabkan kenyang. Makanan yang tidak berkah atau kurang berkahnya itu yang tidak bikin kenyang-kenyang. Sudah dimakan banyak namun orangnya masih lapar. Maka berarti itu makanannya kurang barokah. Kemudian wa at'imna khairan minhu. Ya, maknanya mudahkanlah bagi kami makanan yang lain yang lebih baik daripada makanan ini dan lebih utama daripada makanan ini. Dan siapa yang Allah berikan padanya susu maka adalah dia berdoa. Allah memberikan lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami di susu ini yang kami minum dan berilah kami tambahan susu. Maka lihat bedanya maka Nabi tidak mengajar untuk berdoa sebagaimana untuk makanan. Kalau makanan ata'imna khairan minhu. Namun kalau untuk susu wazidna minhu. Ya, dan hikmah kenapa demikian adalah telah Nabi isyaratkan dalam sabdanya tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makanan dan minuman selain susu. Karena minuman itu teranggap su, uh, min, uh, karena susu itu teranggap minuman bagi orang yang haus, uh, sekaligus teranggap makanan pengenyang bagi orang yang kelaparan. Fahuwa maka susu itu menggabungkan di antara dua kekhasan ini. Kemudian fawaid yang lain untuk hadis ini, hadis hadis iya, yang terakhir maka dia di, telah disinggung bahasanya orang yang berada sebelah kanan itulah yang lebih didahulukan. Iya. Dan di sini masalah e, makanan ataukah minuman apakah kemudian dikiaskan dengan yang lain? Jawabannya iya. Nah, apakah ini dikiaskan juga berlaku untuk makanan atau kalau misalnya bagi pakaian, bagi sarung dan sebagainya, muternya ke kanan dulu maka ya, jawabannya iya ini juga berlaku untuk hal-hal tersebut. Ya. Kemudian berkenaan dengan permintaan Nabi kalau engkau berkenan engkau bisa mengutamakan yang lain. Ya maka uh, Maka di sini disampaikan bahasa dalam hal ini ada tanbih isyarat tidak langsung mengutamakan orang lain dalam masalah ini itu yang lebih baik. Itulah yang lebih baik. Non seandainya dia tidak memilih untuk itu maka tidak mengapa. Eh, namun berkenaan dengan faedah ini ada orang yang mempertanyakan bagaimanakah dengan kaidah yang mengatakan mengutamakan orang lain dalam kebaikan itu hukumnya makruh. Jawabannya ya, ini berlaku manakala orang yang lebih diutamakan tidak lebih berhak dengan hal itu. Adapun jika orang yang lebih diutamakan itu punya sisi lebih ya, sisi lebih ya, maka hukumnya tidak makruh. Misalnya sisi lebihnya di sini lebih tua dan yang lainnya. Ya, mengutamakan orang lain itu adalah makruh jika orang lain tersebut adalah selevel atau yang lebih rendah. Kemudian berdasarkan hadis ini maka yang sesuai dengan sunnah dalam membagi minuman dan sebagainya ya, itu adalah dimulai dari sebelah kanan e, orang yang e, orang yang tua maka diberikan pada Nabi terlebih dahulu setelah orang yang paling afdol yang ada di situ setelah itu kanannya meskipun sebelah kanannya itu seriran mafdulan anak muda dan kurang utama dibandingkan dengan yang kirinya yeah. Dan ini satu hal yang dianjurkan menurut jumhur ulama, sedangkan Ibnu Hazm mengatakan hukumnya wajib. Dia mengatakan hukumnya wajib, ya, wajib mutar sebelah kanan. Ya, Ibnu Hazm mengatakan tidak diperbolehkan menyerahkan kepada selain yang sebelah kanan kecuali dengan izinnya.